Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa himayatan wa bushran lil mu'minin وفضل العلماء بإقامة الحجج الدين وأكرم الأولياء بظهور الكرامة التي هي من معجزات سيد المرسلين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجات العارفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عما بعد فضيلة المحترمين برا حبائب وبالخصوص صاحب الفضيلة guru kita sedoyo panjenenganipun Doro Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya lan sedaya keluarga besaripun putra wayahipun ingkang kersa rawuh wonten ing dalu punika mugi-mugi Allah tansah paring panjang yuminipun fi sihatin wa afiyah lan mugi-mugi kita sedaya dipun daku dados muridipun donya akhirat Poro kiai, para utamini pun beliau Bobo Kiai Haji Ahmad Masroni, Romo Kiai Haji Adib Zed, Romo Kiai Haji Muhammad Zahid lan sedaya para kiai ingkang boten saged kula sebat pun punapa setunggal. Mugi-mugi kempal kita wonten majlis sesarengan menika estu pinaringan rahmatipun Allah pun Allah Allahumma muga-muga sing amine banter utange lunas muga-muga manjur dungane Allahumma pada prinsipnya pelajaran tentang torikoh niku sampun wiwit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalil yang telah biasa kula panjenengan ngertosi suatu ketika Sayyidina Ali matur datang Rasulullah bagaimana cara melaksanakan zikir ingkang leres ditangletaken oleh Sayyidina Ali Beliau matur ya Rasulullah kaifa azkurullah. Kados pundi carane kula zikir datang Allah. Sayyidina Ali niku didhawuhaken ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Orang yang luar biasa kados ngoten maka tentu melahirkan ilmu yang diantara ilmu adalah as-su'al as pertanyaan menikah nisful ilm. Kalau yang ditanyakan orang yang secerdas, sehebat, se seluar biasa Sayyidina Ali, tentu pertanyaan niki sangat berarti, sangat berbobot. Beliau menanyakan, "Ya Rasulullah, dos pun dicarane kula zikir datang Allah?" Akhiripun Kanjeng Nabi ngendikan, ghammid ainaka meripatmu loro remno jadi dalam rangka ke zikir niku memang wonten coro khusus setelah itu Rasulullah mengatakan fasma minni salasan fakul anta salasan dengarkan dari diriku tiga kali lalu sebutkan songko awakmu tiga kali Lalu Sayyidina Ali mirengaken Rasulullah dawuhaken afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah disampaikan tiga kali lalu Sayyidina Ali menyebutkannya tiga kali. Setelah mendengar seperti itu para sahabat dimulai seorang sahabat sing paling senior yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang ini juga luar biasa Ana Madinatus Sakhawah wa Abu Bakar Siddiq babuha. Kata Rasulullah, aku iki kotane lomo dan Abu Bakar Siddiq adalah pintune. Jadi luar biasa ugi. Setelah mendengar bahwa Sayyidina Ali mendapatkan wejangan berupa zikir, ditalkin zikir, diwurui carane zikir, Abu Bakar Siddiq sowan datang Sayyidina Ali. Mboten model wah aku wis senior kok, aku wis tuwa. Mboten. Matur kali Sayyidina Ali, wahai Ali, alimni ma'allamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan diriku sesuatu yang diajarkan Rasulullah kepadamu. Lalu Abu Bakar Siddiq ditalkin zikir seperti Sayyidina Ali karamallahu wajah ditalkin oleh Rasulullah. Setelah derek kados nopo sing diajarke dateng dening Rasulullah kepada Sayyidina Ali disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Idzan ya Ali anta syaihi." Maka sekarang ini wahai Ali, engkau adalah guruku. Dan niku wujudipun thariqah sampun wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana mung lah niki lho. Istilah thariqah niku menawi di beberapa bahasa tulisan sejarah disiarkan kembali dan dimunculkan menjadi wacana yang khusus karena di zaman Rasulullah semua sahabat niku derek toriko semua sahabat derek kelampahaken toriko baik niku engkang Jaher utawa engkang sirri kados engkang dipun tampi dening Sayyidina Abu Bakar Siddiq tapi dimunculkan menjadi istilah yang seolah-olah nek coro zaman riyen niku dereng wonten madhab di zaman Imam Hamba Hanafi baru dimunculkan wacana madhab. Maka di zaman sekitar abad kedua terakhir tahun 270 sekian muncullah toriqoh yang dikatakan awal-awal pendirian toriqoh istilah toriqoh oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami terkenal dengan Torikoh Toyfuriyah atau Bustonia juga di era-era itu terkenal Imam Sayyidut Taifah As-Sufiyah Imam Junaid Al-Baghdadi atau Torikoh Junaidiyah dan beberapa Torikoh yang lain dan lebih syar meleh luweh luar biasa meleh di abad-abad ketujuh oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani abad ke-6 terakhir oleh Al-Imam Abil Hasan Syadili Imam Ahmad Al-Badawi Imam Ahmad Ar-Rifai lah niku di zaman-zaman niku nyuwun ngapunten kalau ditanyakan mengapa di zaman sahabat kok kaya-kaya mboten wonten tuntunan sing khusus tidak ada thariqah Abu Bakriyah umpamanya Ora ana thariqah Sayyidina Ali lalu disebut thariqah Alawiyah di zaman itu atau Utsmaniyah atau thariqah Umariyah. Kenapa tidak ada? Ngapunten. Dikaji lebih lanjut oleh Imam Al-Kamsakhanawi di dalam kitab Jami Usulil Auliya bahwa maaf sewu orang di zaman sahabat boten usah secara khusus mengikuti wacana-wacana yang khusus tentang makna ataupun kata-kata torikoh mereka sudah mendapat syahadah sudah mendapat kesaksian dari Rasulullah langsung khairu khairul guruni qarni hadha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum Rasulullah mengatakan masa terbaik adalah masa di mana aku berada jadi kalau orang di zaman itu wis ora usah dandak-dandakno awak, ora usah dandak-dandakno ati, sudah wirasah oleh warisan langsung sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong zaman niku niku sudah terlalu bersih hati mereka. Nek kan Dora Habib Lutfi pun rawuh nggih, sampun nggih. Nggih ya mungkin niki mungkin mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Dados niki nglajengaken keranten beliau Doro Habib Lutfi nembe istirahat sakwentawis. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken boten ngisin-ngisinaken beliau. Amin Allahumma amin. Dados intinipun menawi dipun agen Imam Al-Kamsakhanawi nukil dawuhipun Imam Abdul Wahab Asy'arani kenapa istilah Torikoh itu seolah-olah boten muncul kepermukaan di zaman-zaman awal khususnya di zaman sahabat walaupun pada dasar secara hakikat pada dasar prinsipnya sedoyo para sahabat ngamalaken thariqah. Karena menurut Imam Abdul Wahab Asy'arani di zaman itu sedoyo para sahabat orang yang hidup di masa menika adalah orang yang sudah mendapat syahadah dari Rasulullah, kesaksian dari Rasulullah, khairul quruni qarni Masa terbaik Islam adalah masa di mana aku berada, inggih punika masa sahabat. Boten benten kalih pun ilmu syariat ingkang dohir. Kenapa kok madhab yang muncul seolah-olah di zaman Imam Hanafi Poro-poro poro sahabat kak kados-kadosipun boten ijtihad piyambak-piyambak. Walaupun sing leres mereka semua menjadi mujtahid alasan pun karena di zaman sahabat sedoyo itu keilmuan-keilmuan baik itu syariah yang dohir atau hal-hal yang lain mereka mendapat secara wirothah otomatis kados zaman sahabat orang-orang pelajaran nahwu buton wonten pelajaran sorop boten wonten pelajaran rugot. Kenapa? Karena mereka otomatis omongannya nggih fasohah. Kenapa fasohah? Karena Rasulullah langsung yang mewariskan kepada mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niku muga-muga sing jawab solawat banter ikhlas utangnya lunas. Amin. Kula yo ya ambek ngilang non dredeg kula. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan pentingnya thariqah khususnya di zaman-zaman sakniki bab nopo? Yang kepingin kula aturaken tentang bagaimana cara menata hati sehingga sakit noto amal, noto niat. Keranten niki teng masjid kula badhe nyebutno dua model masjid yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ora kabeh jeneng masjid niku seolah-olah penilaian kita selalu positif. Ada masjid yang di zaman Rasulullah bahkan diperintahkan Rasulullah kon ngobong masjid. Disebut ke, disebut dalam Al-Quran Masjid dan diroron wa kufron wa tafriqan bainal mu'minin. Jadi ono masjid sing disebut sebagai masjid diror, masjid yang menimbulkan masalah. Justru tafrikon bainal mukminin, Ono masjid sing fungsinya justru metah belah umat. Di zaman Rasulullah, masjid ngoten kumpun pun wonten. Didirikan oleh Banu Hunmin ibn Auf. Jadi ono masjid setelah ada masjid Kuba, wong-wong sing kelebu nanggone Banu Hunmin niku merasa hasut. Iki kok ana masjid nganti dirawi Rasulullah. Awak dhewe kudu gawe masjid sing luwih apik sisan. Luwih apik, luwih gede, luwih ngene, luwih ngene. Tapi nyata-nyatane masjid yang didirikan ini nantinya ditumpangi karo kepentingan kepentingan wong-wong Yahudi sing kepengen gembosi kekuatan Islam. Maka walaupun wujudnya masjid Masjid niku diperintahke Rasulullah obong, diobong. Tapi wonten masjid ingkang disebut teng Al-Qur'an la masjidun ussisa 'ala taqwa min al yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ana masjid sing didhawuhno langsung Gusti Allah, "He Muhammad, Nek ono masjid kok didirikan atas nama ketakwaan kepada Allah dari awal kali pendiriannya, maka engkau lebih berhak di situ wahai Muhammad. Berarti ki podo-podo masjid Ora dumeh masjid dong mesti ke wong sing gawe mboten karuat. Sebab nopo Beda niate niki lho. Dah lebih lanjut kula tak cerita sithik. Ki podo podo ana masjid sing fa insyaallah loro-lorone niki mangke saged damel pelajaran Allahumma umumnya tafsir sing dipun maksud masjid yang pendiriannya pertama kali atau awal pendiriannya didasarkan oleh ketakwaan niku umume tafsir menyatakan niku masjid Kubah. Tapi secara pribadi Rasulullah nanti ditangleti ya Rasulullah nopo masjid sing dipun maksud la masjidun ussisab alat takwa min al yaumin niku. Jawab Rasulullah Masjid Madinah. Lah ngoten niku sing bener piye? Loro-lorone bener. Ora model wong Solo, sing bener iki. Liyane bid'ah ngono kuwi Ora model ngoten niku. Lah Dua masjid ini akan saya kisahkan ada pelajaran yang menarik di dua masjid ini. Yang pertama Masjid Kuba. Pernah ono kejadian imam Masjid Kuba niku nek sholat surat-suratane mesti milih kaya wong Klaten. Kulhu. wow. Ki wong tahun 45 lho. Apa meneh saiki lah. Wis anggar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Iku mesti bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ngantek cara umpama aku sing dadi makmume umpama aku, iki mesti iki mesti kulhu, mesti kulhu, mesti kulhu. Lah pada waktu ngoten makmume demo. Niki riwayat sahih saking Imam Bukhari. Wahai makmum imam, Sampai ki liyane kulhu iso apa ora jawabane imam yo nek gelem yo ngono ora ya ora bahasa Arab loh. anyar teng kamus bernama kamus Ngawuriah. lah niku wonten ya umpama ora ana ya ring nggen kula nggo gula kopi gue tak fotokopikno <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad akhirnya engko nek kowe ora maren-mareni apa sing mbok lakoni, wangger surat-suratan kulhu wae, kok tak laporno Rasulullah. Ya ora apa-apa laporno. Sampai dumugi Rasulullah rawuh setiap Sabtu ngimami teng Rasulullah dilapor "Ya Rasulullah, imame mriki model ya Rasul. Apa ya? Iki ya model model anyar. Wah. Ngimami kok selalu kulhu, ora gelem liyane. Akhirnya imame kon rene wah makmume rasakno sedelok engkas hmm, ngoten niku dugi ngajenge Rasulullah ditangleti limadza fa'alta dzalik kowe kok nganti nglakoni kulhu mbok waca terus sebabe apa inni uhibbuha ya Rasulullah kula cinta kali kulhu Allah setelah mendengar seperti itu Rasulullah mboten ngarani bid'ah rokok mboten Rasulullah mengatakan dakhal tal jannah hubbika ilaiha. Kue besok melebu surga sebab cintamu kepada kul Allah. Jadi kita dapat pelajaran dari masjid seperti itu karena masjid seperti itu Allah ridho. Siapapun berdiri di dalam masjid itu artinya mendapat pelajaran dari masjid itu. Dan di antara pelajarannya adalah milih-milih surat itu boleh karena dasar cinta. Kalau kita wong NU NO ditangkleti, kenapa sing diwaca Yasin tok? Kenapa ora liyane? Jawab cinta kepada Yasin. Ya, setuju? Ah. Sing setuju tangi lunas, Allahumma. Wes. Ki mumpung wonten Maulana jadi dungane langsung cek ngono. Nek sampean tak dongakno utange lunas, nek kula muga-muga iso ngutangi. Ah, ya terserah to. Menange wong dadi ustad ya ngoten iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi intinya karena cinta boleh. Ya tapi ya kadang ya kudu ngaku wong Klaten contone wong Solo ngeten iki. Kaya kula piyambak nggih ngoten. Gini apa kok sing dipilih kok maca Yasin tok? Jawaban kula nggih gampang isane ku, halo halo halo oh, janjane para ulama niku ya pengin maca 30 juz dari mulai maghrib ngantek subuh ngono ning kula diundang ra mungkin teko setuju betul nih, Allah padha mawon tapi mala yudraku kullu la yudraku kullu apa wae sing ora iso ditampa bareng, ora iso diwaca kabeh, ya minimum aja ditinggal kabeh. Setuju nih? Nah, sing nomor kalih, pelajaran apa yang ada di Masjid Nabawi? Suatu ketika Rasulullah melihat sahabat Abu Bakar Siddiq maos Quran ning alon. Bismillahirrahmanirrahim. Alon lah. Ditangleti kali Rasulullah. Kenapa kamu baca Quran kok alon? Unaji ya Allah, ya Rasulullah. Aku baru bermunajat kepada Allah dan Allah mendengar munajatku walaupun sealon ini. Oke weh, Kanjeng Nabi manduk-manduk. Ketemu Sayyidina Umar mau saya benten, wacanane banter. Wahai Umar kamu mau Quranmu kok banter? Mungkin ya Rasulullah, uzajjiru syaitan kula pengen gula setan. Ngoten. Karena Sayyidina Umar niku ono setan kok nganti roh Sayyidina Umar niku mlayu ring kon nggon liya aja kepapasan. Lah kok nganti suarane Sayyidina Umar mireng meletik nih, Halo halo. Ning aku ora ngarani anggere wong maca Quran kok meletik berarti aku ora ngarani lho. bilah nih, nin. Ya, lah nalika mireng kados ngoten niku Kanjeng Nabi nggih. Oke. Lah sing setunggal sahabat Bilal mau se Quran benten modele kaya wong NU. NO. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim ngantek duki ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun jane ayat terus ya apa innal ladzina kafaru apa ana tahlilan maca iku mboten langsung ayat kursi ngetril suwet langsung ayat kursi langsung lillahi ma fis samawati wa sedurunge kulhu falaknas ketika ditanya hei Bilal kowe macamu kok mbok wolak-walik orang ngantek rampung pindah mele pindah meleh modele kaya wong NU jawabanipun sahabat Bilal itu tibi bitibi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah kula nyampur ke minyak wangi satu kepada minyak wangi yang lain. Jadi maksudnya ayat niki wangi ditambah yang wangi ditambah yang wangi menjadi super wangi. Ning yo amin sewu pelajarane ora kabeh wong iku iso nyampur minyak dadi wangi. Nek sampean melu-melu terus aku tak nyampur dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun tabat sak teruse terus mangke maca wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ila qawlihi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah lha iku padha karo nyampur minyak ning ora tukange apa yang terjadi ya sampean nggo ya kiwa tengen ya ngefle ngono Tapi sing ahli, oh masya Allah. Maka daripada itu menawi tiga orang ini yang membaca Quran benten-benten dihargai Rasulullah. Rasulullah mengatakan kolokum asabtum bener kabeh kue. Jadi sing mau alon bener, maca banter bener, bahkan sing coba dilompat-lompat bener, kenapa sekarang geger? Karena ora tahu ngaji saudara-saudara. Nah, ngaten. Ora usah suwit-suwit. Ya, tapi maklum wong kula niku memang suwit. Wah. Aja mutah-mutah lho. Halo, <laughs> halo. Ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula mau dipesen kali Bibi Din, pe ngaji oleh ning kojo ninggal halu-halu. Ya, ayo tak sebut. <laughs> Nggih. Sing terakhir ada pelajaran yang menarik di Masjid Nabawi. Menawi kalau wau ndoro Habib Lutfi ngersakaken ditambahi dawa sithik ya alhamdulillah. Mugi-mugi kita pikantuk berkah ilmu nipun. Ketika orang sekarang geger tentang pen, bagaimana makom Rasulullah kok di dalam Masjid Nabawi. Anda tahu sinten perma, pemar pemprakarsa masuknya napa makam Rasulullah ke dalam masjid di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz Khalifah yang terkenal waliullah yang setiap malam penjagane yang ada di bawah lotengnya ketibanan banyu tetesan air yang dianggap itu sebagai air embun Orang ngerti itu adalah air dari tangisannya Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau mem, mem, menoba, meminta musyawarah kepada tujuh ulama mujtahid mutlak mustakil di zamannya semua setuju makom Rasulullah dimasukkan ke Masjid Nabawi kecuali satu tok yang ora setuju sinten Ibnul Musayyib hati-hati nek maca Said Ibnul Musayyib walaupun diharokati Musayyab nek munggahipun Ndoro Habib Anis nek diwaca Musayyab sampean ketatut didongakno elek sebab maknane Musayyab maknane ditinggalno sapa wong maca tulisan niku kok Musayyab maka didoakan dia ditinggalno dan itu dungane sadat. Makanya nek maca kudu musayyib walaupun harakate muzayyab. Alah dul aku ora tau maca. Lah ya wis iku selamat selamat selamat. Selamat. Wis ketok ya, wis ketok. <laughs> Allahumma shalli ala Muhammad. Lah Ibnul Musayyib tidak setuju aja dikira pendapatnya kaya wong saiki. Kenapa Ibnul Musayyib tidak setuju? bukan karena itu mendekati syirik boten tapi karena beliau berijtihad nek didokok jero masjid kuatir fungsinya menjadi berkurang kalau Rasulullah makomnya dimasukkan sing tak kuatiri uang ziarah itu kangenan lebu orang rumongso selalu dapat pelajaran dari makom Rasulullah. Beda nek nok jobok يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب Moga-moga pun sholawat kita sedaya pikantuk syafaat. Pumpung kelingan wekdal Ramadan wingi kula ngaos dateng Ndoro Habib Lutfi. Ada satu hadis wong sapa wonge maca solawat sekali saja maka dari nafasnya musolli jenengan ini mau ambekan ora? Dadi sampean ki wong urip ya. Wong urip. Setiap nafasnya musalli Allah menciptakan dari ini Dari nafas ini Humamatan baydo Mega putih yang membumbung ke pintu rahmat Allah Lalu dipun perintah Allah masuk ke dalamnya Lalu mengambil sesuatu bagian dari rahmat Allah Lalu wayak muruhallah antum tiro Lalu diperintahkan Allah Kucurkan semua rahmat yang kau ambil itu wahai humamah dikucurkan kembali ke tempat orang yang bersolawat orang usah amin yang penting solawat mungkin barang mesti kok kanjeng Nabi sing ngendikan yang solawat dikucurkan rahmat ini kalau sampai wa ayu qatratin qatarat fil ardi satu tetes dari itu kok nganti netes nong bumi maka Allah menciptakan zahab emas dari itu Oh, itu berarti nek diduduk kene ana Mas Dul. Aku ora usah duduk, aku kan Mas Dul lah. Lho, Rasa <laughs> mumet-mumet sampai. Sing dimaksud iku panggonane dadi larang barokah. Sunan Muria niku maaf, kula niku asli Kudus bagus ngeten iki maaf lho. Wal afu ya aja mutah-mutah. Kudus wonten wali teng inggil gunung didhawuhaken Ndara Habib Lutfi wali niku termasuk min guru besar Torikoh di zamannya Mbah Sunan Muria bur dhuwur niku iku bendina ana wong mara jane iku nggone luwih rekoso diparani terus padha-padha munggah ngen kula plesungan niku ya munggah Ning sing mara ya beda. Tapi gen kula niku kawasan elit sih. Nah, dugi kene Sunan Muria. Ya. Lho, kawasan elit yang ngenten iki. Ning nembih niki kula pengajian radine wedang. <laughs> ya ora ora. Delok engkas sempurna. Ben. Jadi Sunan Muria diparani bendinten. Kenapa? Karena di sana bermuatan zahabiyah, bermuatan emas. Lah beda nek panggonan walaupun panggonane niku kota tapi mboten nate diwacane selawat. <laughs> nek ana wong ulama solihin duwe panggonan omah macam-macam disolawati terus gak enak lagi. wis ya, ngono ora ndek mau nah. sakit lagi, iki angen-angen nih nek daleme para solihin diwacake solawat itas mujarrah nyoto jelas Sampean di masalah nanti Habib Abdullah dawuhaken fasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bi adillati nek kedhe masalah sampaikan sowan ning gone wong-wong soleh min ahlillah yang di rumah itu sering dige maca selawat iku nek nggo masalah sampean gur mawon Ya Allah, semua menjadi selesai. Nah, coba sampean di masalah moro ring omahku. Pak Dullah kula niki gak ada masalah. Lah kula malah ya super masalah. Lah. Nah nek kira-kira wong-wong ahli lah sampean nembe moro lho. Sampai disebutnya Imam Abu Lais mengatakan sapa wonge moro ring wong alim, wong soleh nganti mulih ora hasil ngelmu tetep oleh pitu kemuliaan diantarane metune wong iku saka omahe wong soleh oleh bagian rahmati Allah lho lagi ngono tok sebab nopo di tempat itu tempat sing sering digawe solawat makanya ini ya, sing do wajah-wajah di utang amin saya buki sungguh solawatnya sing akeh Allahumma Syukur-syukur nek wayah ana wong Arab nagih sampean ya Nabi salam alaika. Insyaallah nek padha NU-ne kono malah melu selawatan. Ning bariku, bariku sampean ditagih. <laughs> Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mangsul ke. Jadi Ibnul Musayyib bukan geger kaya zaman saiki. Tidak ada yang sekelas mujtahid mustakil, tapi geger. Di zaman itu semua setuju. Ibnul Musayyib tidak setuju karena apa? Khawatir nek kurang fungsi. Jadi intinya ablak. Beliau tidak apa-apa tentang Masjid Nabawi itu di dalamnya ada menopo makom Rasulullah. Orang apa-apa. Tapi beliau menginginkan agar fungsinya tetap berjalan. Nah, dengan adanya hal-hal majelis kados dalu menika, semoga kita tambah bisa napa? Dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang pokok di Masjid Nabawi pernah ada kejadian dan ini mari direnungkan bareng-bareng supaya orang gampang kena penyakit sidik-sidik sirik. Ada satu sahabiah bernama Im umm- Ummu Mahjan. Sinten? Ummu Mahjar. Sahabat ini tukang nyapu masjid. Satu ketika Rasulullah masuk ke kuburan takziah wonten kuburan anyar. Iki kuburane sapa? Oh ini Ummu Mahjar Ya terus kepiye iki meninggal kok aku ora kandani? Ya Rasulullah wakdal niki sedon jenengan nembe istirahat dan di waktu itu Madinah sangat benter kita kuatos napa ganggu istirahat jenengan akhirnya langsung kita makomaket Rasulullah langsung menangis dan Rasulullah menyolati di atas kuburannya Ummu Mihjan lalu di waktu niku Rasulullah mengatakan setiap ono wong Islam mati tulung aku kandani. sebab sopo wong sing sol tak solati iku besok jadi saksi wong iku bakal oleh syafaatku na akhirat nah bon rampung ngoten niku Kanjeng Nabi badhe nyolati Kanjeng Nabi ngendika teng inggilipun kuburane umum Mahjab ayul a'mal wajadti afdhal ya umma Mahjab wahai umum Mahjab ngamal apa sing mbok temokno no alam kuburmu itu amal terbaik yang pernah kau lakukan Rasulullah badhe niku kendel nunggu jawaban Bakdur niku Kanjeng Nabi ngendikan piyambak kali para sahabat. Eh para sahabat ngerti yo umumah mahjan niki mau ngandani aku jawab bahwa amal terbaikku ya Rasulullah dulu aku pernah menjadi wong sing tukang nyapu nok masjid jenengan. Jadi ini orang wong ngomong ngomong nok ngarep kuburan sirik, didik didik sirik lah itu perlu diuntali baik sak betole. Artinya apa? Wis ora usah dirungokno meneh-meneh. Setuju nggih? Walaupun niki dawa urusanipun tapi intine aja kabeh wong ngomong nok ngarep kuburan niku dianggap sirik. Wong sing nok kuburan mendengar apa yang kita salamkan. Nek ana wong nganti duwe keyakinan salam kita tidak berpengaruh, berarti sampean menuduh Rasulullah oh, wong Islam sing ora apik. Karena Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ke, bukti kebaikan orang Islam adalah kalau dia meninggalkan hal yang ora manfaatnya. Lah nek Kanjeng Nabi sampean tuduh ngajari assalamu alaikum daro kaumin minal mukminin iku mbok anggap ora ana kanggone. Iku sampean nganggep Rasulullah ora wong Islam apik. Lah nek Rasulullah mbok anggap ora apik lho, awak dhewe iki opo? Wis setuju? Ya mboten cekap semanten, mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun kita mirengaken dawuh-dawuh saking guru kita wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh